Sahabat Tanah Leluhur, kali ini dalam episode ke-13 dengan judul Fajar Menyingsing di Bumi Mataram. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen, ide cerita Cece Suhyar, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Haris Sabar dengan sutradara Thomas Agi. Pada seri yang ke-22 ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Chris Urspon sebagai Raden Sakapal Waguna, Rio Sempana sebagai Raden Purbaya, Asdi Suhastra sebagai Mamang Kuraya, Yuli sebagai Cempaka, Yanuar sebagai Raden Karmapala, dibantu oleh Rifki, pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Raden Purbaya dan Cempaka yang tengah berkuda menuju pondok Dewi Jampi di pinggir sungai Cipunagara terpaksa menghentikan perjalanannya karena Mamang Kuraya yang menderita sakit parah kembali tidak sadarkan diri. Adik Purbaya, tolong cepat bantu dengan tenaga saktimu. Kek, kakek. Kek. Kak, kakek kembali tidak sadarkan diri. Tubuhnya kini terasa panas. Luka-lukanya teramat parah. Kita tidak mungkin membawanya dengan berkuda seperti ini. Ya, kau benar, Kak. Kita lanjutkan perjalanan dengan pedati. Kita harus mencari pedati. Oh. Dengan pedati yang kita alasi rumput kering, perjalanan kita tidak akan membuatnya menderita. Guncangan dari kuda ini membuatnya semakin parah. Iya, tapi perjalanan kita akan menjadi semakin lama. Oh. Apakah apakah kakek akan dapat bertahan sekian lama? Uh, uh, bagaimana jika kita menggendongnya adik Purbaya? Iya, kita menggendongnya bergantian hingga ke pondok Dewi Jampi. Oh, iya. Baiklah, aku akan mencoba menyadarkannya dan kemudian kita lanjutkan perjalanan kita. Sekian kalinya, Raden Purbaya menyalurkan hawa saktinya ke dalam tubuh kakeknya. Sementara itu Cempaka yang berada di sampingnya mengamati perkembangan keadaan kakeknya sambil sesekali memperhatikan keadaan sekelilingnya. Kita tinggalkan dulu Raden Purbaya dan Cempaka yang tengah sibuk dan cemas dengan keadaan kakeknya. Sekarang marilah kita ikuti perjalanan Anting Wulan dan Raden Sakapal Waguna yang menuju Padepokan Gua Larang. Kita berhenti dulu, Kakang. Pada hup. Padepokan Goa Larang sudah di hadapan kita, Wulan. Mengapa tidak cepat-cepat? <sighs> Desa kecil ini mempunyai satu kenangan untukku. Hmm. Kenangan? Ah, itu. Lihatlah. Pondok kecil itu. Lumbung padi itu. Ah. Iya, iya, iya. Kakang Made Ya, saat itu kita tengah mengintai Made <laughs> ah, iya. Waktu itu, kau tidak dapat menahan diri tatkala melihat tingkah anak yang bejat itu. Dan aku cepat-cepat menutup mulutmu sebelum sumpah serapah keluar dari mulutmu. Aku masih mengingatnya jelas sekali. Ya. Lama sudah peristiwa itu berlalu. Lebih dari empat tahun. Ya, lebih dari empat tahun. Saat itu, kita tengah mengiringi Raden Purbaya dan ibundanya Roro Angken. Dari kejaran begundal-begundal Prabu Sentana. Uh, eh, uh, mm, kakang. Hei, ada apa Bulan? Ada apa denganmu? Tidak, kakak. Aku... Aku hanya merasa hatiku lega. Lega sekali, kakak. Aku... Aku merasa bahagia. Hmm. Bahagia? Iya, bahagia, kakak. Sangat bahagia. Tak ada lagi ganjalan dalam hatiku. Sebagaimana sejak empat tahun yang lalu. Ya, empat tahun yang lalu, aku hatiku begitu sesak dengan angan-angan ingin memiliki dirimu. Angan-anganku saat itu sangatlah berlebihan. Hingga Sudahlah. Sudahlah Wulan. Jangan sebut-sebut lagi cerita masa lalu. Tidak hanya kau. Aku pun juga merasa pedih Sudahlah. Marilah kita segera kembali ke padepokan. Hmm? Baiklah, Kakang. Oh, ah, Hei, Kakang. Ya? Lihatlah itu. Oh, lihat. Orang itu berkuda dalam keadaan luka parah. Tubuhnya limbung di atas kuda. Oh, ah, kakang, dia dapat terjatuh. Hei, Paman Jaluh. Iya. Dia bergabung dengan padepokan kita dua tahun yang lalu. Aku harus menolongnya. Kau Saka. Paman. Apa yang telah terjadi dengan diri Paman? Mengapa Paman jadi seperti ini? Ah, iya. Aku... Aku mendapat tugas dari Eyang Guru hmm, Pemuda itu terlalu tangguh untukku dan juga untuk Kakang Sulung dan Kakang Todar. Pemuda? Siapakah pemuda itu? Dan di manakah sekarang Paman Dodar? Dan di mana Paman Sulung? Kakang Dodar dan Kakang Sulung memaksa aku untuk pergi mencari bantuan kepada Epokan. Siapakah pemuda itu? Entahlah. Kami tidak mengenalnya. Dia tidak pernah menyebutkan namanya. Ah, penduduk sekitar desa Banjur menyebutnya sebagai pemuda gila. Hmm. Pemuda gila? Iya, pemuda gila. Bagaimana Kakang? Aku akan mencoba melihat ke desa itu untuk menyelamatkan dua murid gua larang. Kakang, bawalah kembali Paman Jalu kepada Pokan. Hmm. Baiklah. Berhati-hatilah, di bulan. Aku pergi, Kakang. Marilah kita segera kembali. Aku akan segera menyusul di bulan. Berpeganglah erat-erat. Aku akan mengiringi di sampingmu. Desa oh, di mana aku dapat menemukan pemuda gila itu? apa yang telah dilakukan pemuda itu. Ah, itu. Aku melihat banyak orang menuju ke arahku. Siapakah itu yang terluka? Apakah dua orang murid dari Gua Larang? Uh, siapakah kau ini, Nona? Oh, apakah Nona adalah Anting Wulan, murid dari Padepokan Gua Larang? Uh, ya, benar. Saya Anting Wulan. Uh, apakah itu Paman Dodar dan Paman Sulung? Uh, benar, Nona. Uh, ini kedua orang saudara sepeguruan Nona mendapat luka dan tidak berhasil menangkap anak muda itu. Uh, saya adalah kepala desa Banjur. Ah, terima kasih, Paman. Ah, keadaannya juga cukup parah. Di manakah pengacau itu, Paman? Uh, dia meninggalkan desa ini beberapa saat yang lalu. Ia pergi ke arah utara. Uh, Paman, tolong bawa kedua saudaraku ke padepokan. Aku akan berusaha menangkap pengacau desa Paman. begitu banyak gadis-gadis yang tengah mencuci dan mandi di sungai. Ah, akan kutanyakan padanya, apakah mereka melihat pemuda pengacau itu lewat di tempat ini. Tapi jika memang pemuda itu belum lama melalui tempat ini, tentu aku akan dapat melihatnya dari ketinggian tebing ini. Hamparan sawah, perkebunan di bawahku, cukup jelas kulihat dari atas ini. Huh, apa itu? melihat bayangan seseorang jauh di bawah sana. Hmm, bayangan seseorang yang tengah mengintip gadis-gadis yang tengah mandi di sungai. Oh, itukah pemuda yang kucari? Oh, sayang, sayang sekali. Aku lupa menanyakan ciri-ciri pemuda itu. Hei, pemuda itu menghilang. Oh, aku akan mencarinya ke bawah sana. akan kucari terus ke dalam kerumbul pepohonan sana. Coba, kulihat ke bagian dalam. Apakah yang harus kuperbuat jika aku menemukan seseorang pemuda di depan sana? lupa menanyakan ciri-ciri pengacau itu. Hei, siapa itu di depan sana? Pastilah dia orang yang tengah ku kucari. Ya, pasti. Jika tidak, mengapa dia harus ketakutan padaku? Ah, begitu cepatnya. Agaknya, orang itu tidak dapat ku buat main-main. Hmm. Ataukah dia masih berada di sekitar tempat ini? Dan tengah mengintip Aku tidak mungkin mencarinya dengan aji empat arah pembeda gerak. Akan sangat berbahaya bagiku yang saat ini hanya seorang diri. teriakanmu. Dan perlahan-lahan aku mendekati tempat ini. Mencoba untuk menangkap orang yang sedang kau cari itu. Oh, apakah kau sudah bertemu dengannya, Wulan? Belum, Kakang. Aku melihat bayangan menghilang dan mempermainkan aku. Dia memang seorang pemuda yang berkepandian tinggi, tapi pengecut. Kita akan mencarinya. Ah, oh ya, bagaimana dengan Paman Jalu? Apakah Kakang secepat itu tiba dan kembali lagi kemari? Aku bertemu dengan beberapa orang cantik di luar padepokan. Aku menyerahkannya dan kemudian menyusul kemari. Aku mendapatkan keterangan dari kepala desa Banjur. Ah, kakang? Iya. Aku merasa pemuda itu masih berada di sekitar tempat ini. Kau jagalah di sini. Aku akan mencoba mencarinya dengan aji empat arah pembeda gerak. Baiklah. Aku akan melindungimu. Hup! Aku mendengar desan nafas halus dari setan pengacau itu. Di... Datanglah kemari kalian. Aku menunggumu di sini. Datanglah kemari. Aku tidak akan lari. Adi Bulan, di manakah orang itu berada? Oh, setan. Dia sadar. Kita mengetahui di mana dia berada. hebat sekali, Nona Manis. Hmm. Mau apakah kau mengikuti aku? Setan. Kau pastilah pemuda yang membuat onar dan kacau di desa Banjur. lah yang juga telah melukai ketiga orang saudara seperguranku. Bagaimana kau bisa menuduhku seperti itu? Karena kepengecutan sikapmu. Lepaskan topeng itu, kisanat. Lepaskanlah jika kau memang tidak merasa bersalah. Kita akan bicara baik-baik. Hmm, bicara baik-baik dengan sikap seperti itu siap tempur. Tangan menegang siap melancarkan serangan. Hmm. Siapa kau sebenarnya di sana? Marilah kita bicara baik-baik. Dan lepaskanlah topengmu itu. Mengapa aku harus melepaskan topeng ini? Aku menyukainya. Apa hakmu menyuruhku melepaskan topeng ini? Sejenak, Anting Wulan dan Raden Sakapal Waguna saling pandang. Mereka tak tahu lagi harus berbuat bagaimana. Nah, para pendengar sekalian, siapakah sebenarnya pemuda bertopeng itu? Dan bagaimana dengan sikap Prabu Sana menghadapi undangan dari putranya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-13, Fajar Menyingsing di Bumi Mataram, yang dipersembahkan oleh Bombat, Prokol dan Proma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.